Dan banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka memperingatkan mereka dari kemungkaran dan apa saja yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala di antaranya Allah Jalla wa ala berfirman wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun Hendaknya ada sekelompok di antara kalian yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Mereka itu adalah kaum yang meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Demikian pula رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل يوم mengatakan من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya apabila dia tidak mampu maka dengan lisan jika dia tidak mampu maka dengan hatinya dan itu selemah-lemah keimanan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum muslimin Tatkala mereka melihat kemungkaran, lalu kemudian mereka tidak melakukan pengingkaran terhadapnya, maka dikhawatirkan akan turun adab yang menimpa kampung tersebut sehingga hukuman tersebut menimpa yang saleh dan yang taleh yang buruk demikian pula yang baik ketika orang-orang yang saleh yang tinggal di kampung tersebut mereka tidak lagi mengingkari kemungkaran yang ada innan nasa idza ra'u munkaran falam yughayyiruh aw syaka Allah azza wa jalla ay ya'ummahum bi iqam min 'indih sesungguhnya manusia apabila mereka melihat sebuah kemungkaran lalu tidak melakukan perubahan terhadapnya maka Allah Jalla wa'ala akan meliputi azab kepada mereka seluruhnya maka oleh kerana itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah ini merupakan prinsip Islam mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dan termasuk di antara bentuk an-nahi 'anil munkar mencegah manusia dari perbuatan kemungkaran adalah memberi peringatan kepada mereka dalam bentuk tahdir peringatan dari bahayanya berbagai macam bentuk penyimpangan penyimpangan syirik penyimpangan kufur penyimpangan bid'ah penyimpangan dosa-dosa besar kemaksiatan agar kemudian mereka segera meninggalkan berbagai bentuk kemungkaran tersebut dan itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tentu di atas dasar basirah di atas dasar ilmu yang jelas dengan hujjah yang wadihah bayinatun nayirah maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menegakkan amalan yang mulia ini. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dengan berbagai macam bentuk kemungkaran tersebut. Baik kemungkaran dalam bentuk tersebarnya syubhat perkara-perkara syubhat yang hendak mengabur-ngaburkan agama Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk menjadikan kaum muslimin menyimpang dari agama Allah tabaraka wa taala maka diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala rahimahullahu taala dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat Nabi alaihi salatu wassalam membaca firman Allah هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan maka mereka ini suka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat yang memungkinkan ayat itu dijadikan sebagai alasan oleh mereka untuk membenarkan penyimpangan yang mereka miliki. Hawa nafsu yang mereka miliki. Sengaja mencari fitnah. Sengaja mencari penakwilan-penakwilan yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini maka beliau peringatkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha kata beliau عليه الصلاة والسلام فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم apabila engkau melihat wahai Aisyah orang-orang yang mereka suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat berdalil dengan ayat berdalil dengan Al-Quran Al Karim tapi yang mutasyabihat yang penakwilannya diarahkan kepada penyimpangan apa yang mereka inginkan dari hawa nafsu maka mereka itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fahdharuhum, hati-hati kalian dari mereka." Hati-hatilah kalian dari mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dari bahaya orang-orang yang hendak mengabur-ngaburkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang bertujuan untuk memalingkan manusia dari al-haq dari mengikuti Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian banyak ayat dan hadis yang menerangkan tentang peringatan dari bahaya penyimpangan dan orang-orang yang terjatuh ke dalam penyimpangan tersebut. Sehingga manhaj ini metode dalam berislam ini diikuti oleh generasi terbaik para sahabat radhiyallahu taala anhum para tabi'in atba'u tabi'in dan seterusnya para ulama sunnah pada setiap zaman mereka berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memegang prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di antara bentuk kemungkaran adalah berbagai macam bentuk penyimpangan yang hendak disandarkan kepada Islam dan bukan dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam di mana beliau memperingatkan tentang bahaya kelompok khawarij kaum khawarij yang mereka berpenampilan seolah-olah sebagai ahli ibadah yang luar biasa dalam menjalankan ibadah solatnya puasanya qiyamul lailnya, bacaan Qur'annya luar biasa. Namun mereka menyimpang dalam masalah pemahaman. Menyimpang dalam perkara akidah. Mengkafirkan kaum muslimin. Menganggap bahawa mereka adalah orang yang paling baik dalam beramal. Maka diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebelum munculnya kelompok khawarij, beliau telah memperingatkan, Al-khawariju kilabu ahli nar. Kelompok khawarij itu adalah anjing-anjing penghuni neraka. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan, "Wah, ini kok keras sekali." Kok sampai menyebut anjing? Yang menyebut anjing itu bukan saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu, namun berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang munculnya kelompok Al-Qadariyah. Para pengingkar takdir yang merupakan salah satu prinsip keimanan di antara rukun iman beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Muncul kelompok Qadariyah. Diperingatkan oleh Nabi alaihi dalam beberapa riwayat yang dihasankan oleh para ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah. Fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tatba'u janazatahum. Qadariyah itu majusinya umat ini, para pengingkar takdir. Jika mereka sakit, jangan kalian jenguk mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, jangan kalian jenguk mereka. Jika mereka mati, jangan kalian ikuti jenazahnya. Jangan kalian antar ke pemakaman. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memperingatkan mentahdir umat ini dari bahaya berbagai penyimpangan. Beliau memperingatkan umatnya dari bahaya dajjal yang muncul di akhir zaman Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selalu memperingatkan umatnya dari bahaya dajjal. Padahal dajjal datangnya di akhir zaman, mendekati hari kiamat. Namun jauh-jauh sebelumnya telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga bagian dari bentuk tahzir. Para ulama salaf berjalan di atas manhaj ini. Berjalan di atas prinsip ini. mereka senantiasa memperingatkan umat dari berbagai macam penyimpangan bahaya bid'ah khawarij mu'tazilah al-qadariyah asy-syiah dan yang lainnya dari berbagai macam kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam namun prinsip-prinsip mereka menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringatan demi peringatan, tahdir demi tahdir, Sampai pada masa kita ini. Prinsip tahdir tetap ditegakkan oleh para ulama. Lalu kemudian pada hari-hari ini dan di belakang hari-hari ini kita mendengarkan ucapan sebagian tokoh yang dianggap sebagai dai yang menuduh ahlus sunnah yang berpegang kepada prinsip Al-Quranul Karim prinsip Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam prinsip manhaj ulama ussalaf dengan melontarkan tuduhan bahwa ahlus sunnah itu jamaah tahdir jamaah yang suka mentahdir paling suka mentahdir dikit-dikit mentahdir Sampai di antara mereka yang merasa berat dengan prinsip ini yang juga mengaku sebagai bagian dari salafi tidak ingin menegakkan prinsip tahdir tahdir dari penyimpangan tahdir dari kesesatan tidak ingin berpegang kepada prinsip ini akhirnya dia pun berpemahaman semua ahlu sunnah Semuanya. ahlu sunnah. Tidak terlepas. Al-Ikhwanul Muslimun. Hizbut Tahrir. Jamaatul Tabligh. Sufiyah. Dengan berbagai macam keyakinannya. Khurafatnya. Penyimpangannya. ahlu sunnah semuanya. Seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh ikhwan muslimin Abu Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi yang mengatakan bahwa manhaj ahlus sunnah itu manhajun afiyah, yasa'ul ummata kullaha manhaj ahlus sunnah itu manhaj yang luas, lapang mencakup semua umat Masya Allah, semuanya ahlus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satafdariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnari illa firqatan wahida akan berpecah umatku menjadi 73 kelompok semuanya dalam neraka kecuali satu wahyama ana alaihi alyawma ashabi siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman neraka siapa yang mengatakan ini siapa yang mentahdir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ini hanya bagian dari umat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau Rasul mentahdir, ya kita ikut mentahdir. Kalau Rasul mengatakan hak, ya kita mengatakan hak. Kalau Rasul mengatakan batil, kita mengatakan batil. Kan begitu. Uswatun hasanah kita itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu uswah hasanah bagi kaum muslimin yang sepatutnya menjadi teladan seluruh kaum muslimin. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan dari berbagai macam penyimpangan. Maka kita pun memberi peringatan. Sehingga kalau mau dikatakan jamaah tahdir, maksudnya mentahdir dari berbagai macam bentuk kebatilan, naam. Iya. Dan itu hak. Nah. Tapi yang mereka maksudkan adalah hal-hal yang negatif. Sukanya mentahdir. Padahal tahdir itu bagian dari Islam. Bagian dari prinsip Islam. Bagian dari bentuk nahi mungkar. Oleh karena itu, siapa yang membaca kitab-kitab para ulama Baik dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan manhaj, mereka akan mengetahui bahwa prinsip ahlus sunnah wal jamaah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sampai Uwais Al-Qarani rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan bahwa Innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la yada' lil mu'min sadiqan. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar itu bisa-bisa tidak menyisakan bagi seorang mukmin teman. Nah. Amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar fayattahimuna bil adha'im. Kita mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran tapi balasan dari mereka menuduh kita dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Sehingga memang seorang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus siap dengan berbagai macam resikonya. Kadang-kadang dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Wah kamu ini keras, kamu ini jamaah tahdir, kamu ini mutasyadid, mutatarrif, dan berbagai macam lakop-lakop yang lainnya, gelar-gelar yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau hidup di tengah kaum musyrikin dituduh dengan berbagai macam tuduhan, pemecah belah umat, tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah gila, Rasulullah tukang sihir, Rasulullah ahli syair. Rasulullah ingin popularitas, Rasulullah ingin wanita dan seterusnya berbagai macam tuduhan. Kenapa? Karena beliau menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Terus beliau ingatkan tentang bahaya kesyirikan dan kewajiban kembali kepada tauhidullah Subhanahu wa taala. Namun beliau tidak terlepas dari tuduhan apalagi selain Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda. Fa kaifa ana? Allah tidak selamat dari cercaan hamba-hambanya. Ada yang mengatakan Isa itu adalah anak Allah, Uzair itu anak Allah, malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak selamat dari cercaan hamba-hambanya. Tidak selamat pula Nabiul Huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi saya, apalagi yang lain. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan ridhon nasi ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan semua manusia, senang kepada kita, ridha kepada kita, sebuah tujuan yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Tidak akan mungkin. Maka yang wajib bagi seorang muslim menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang benci, silakan. kita tidak melakukan kecuali mengikuti bimbingan dan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as-salafus salih. Namun yang sangat disayangkan sebagian mereka yang membuat gelar-gelar buruk tersebut menuduh ahlus sunnah dengan sebutan jamaah tahzir. Ini dari orang-orang mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafi. Sangat disayangkan. menunjukkan kejahilan mereka tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah menunjukkan kedangkalan ilmu mereka terhadap prinsip-prinsip salaf Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah Di sini saya ingin membacakan sebuah transkrip dialog antara Al-Allamah Ahmad Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah. Salah seorang ulama sunnah yang hidup di abad ini dan beliau telah meninggal rahimahullah taala Ahmad bin Yahya Najmi. Terjadi dialog antara beliau dengan seorang salah seorang dari talibul ilm yang menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dengan menyebutkan riwayat-riwayat penting yang datang dari ulama ussalaf dalam menyikapi penyimpangan dan menyikapi bidah dalam mentahdir dari ahlul bid'ah memberi peringatan untuk duduk bersama mereka bermajelis bersama mereka maka di sebutkan dalam dialog tersebut. Jadi ini ada rekamannya, tapi ini transkripnya yang saya bacakan. Bahwa penanya ini menyampaikan kepada asy beberapa riwayat baik yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula dari ulama ussalaf. Di antara yang beliau sebutkan hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al arwahu junudun mujannadah ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf hadis ini muttafaqun alaih dan juga diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah bahwa ruh-ruh manusia itu berkelompok-kelompok berkelompok-kelompok yang ini berkumpul Ruh-ruh ini juga berkumpul. Jadi masing-masing berkumpul bersama dengan yang semisalnya. Yang baik berkumpul dengan yang baik, yang buruk berkumpul dengan yang buruk. Ruh-ruh yang beriman berkumpul dengan yang beriman. Ruh-ruh yang berpenyakit berkumpul dengan yang berpenyakit. Al-arwahu junudu mujaddadah. Mata arfa minha talaf apabila ruh itu saling mengenal maka dia akan akan menyatu akan menjadi akrab bersahabat wa ma tanakara minha ikhtalaf dan apabila saling mengingkari yang satu baik yang satu jelek pasti berselisih pasti bercerai tidak akan bisa menyatu meskipun dipaksakan menyatu, yang satunya baik, yang satunya buruk, lama kelamaan akan bercerai, berpisah. Ini yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ditanyakan pada Syekh Ahmad. Maka beliau rahimahullah taala menjawab setelah mengucapkan hamdalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi kata beliau hadha hadithun sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ta'arafa minha talaf. Apabila ruh-ruh itu saling mengenal, maka dia akan menyatu. Dia akan menjadi akrab. Ai eh, maksudnya idza ta'arafatil arwah bi an kanat muttafiqatan fil anasir wal iman wal muyul fa inna hadhihi bi idznillah azza wajal tattafiq apabila ruh-ruh manusia itu saling mengenal di mana mereka sama dalam hal prinsip dalam hal iman dalam hal kecondongan kepada sesuatu maka ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala ruh-ruh ini akan menyatu hati-hati ini akan menyatu sehingga dari sinilah muncul persahabatan muncul keakraban, muncul kasih sayang di antara mereka. Wa idza ikhtalafat fi hadhihi al-ashya' fa adh-dhahir annaha fil ghalib la tattafiq. Hadha ma yadhhar min athari hadha. Dan apabila ruh-ruh itu berselisih dalam perkara-perkara ini, dalam hal keimanan, dalam hal prinsip, dalam hal kecondongan kepada sesuatu, maka yang zahir biasanya ruh itu tidak akan bisa sejalan meskipun terlihat secara zahir kelihatan bersama tapi pada hakikatnya berbeda berselisih bercerai seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta engkau menyangka mereka itu menyatu tapi hati-hati mereka bercerai kenapa Ruh-ruh mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Ketika kecondongan itu berbeda. Yang satu kecondongannya untuk akhirah. Yang satu kecondongannya untuk dunia. Ini sudah berbeda. Yang satu kecondongannya ingin mendapatkan kursi, jabatan dalam kekuasaan yang satu kecondongan lain. Nah, ingin lebih mengutamakan kehidupan akhirat, ini pasti akan berpisah. Tidak akan sepakat. Lalu kemudian beliau menyebutkan asar yang kedua. Penuntut ilmu ini menanyakan asar yang kedua. Qala al-Auza'i rahimahullah ta'ala kama fi kitab al-Ibanah li Ibn Battah Al-Auza'i mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah Man satara alaina bid'atahu lam takhfa alaina ulfatuhu Siapa yang menyembunyikan bid'ahnya kepada kami namun tidak akan tersamarkan oleh kami persahabatannya keakrabannya pertemanannya dengan siapa dia. Jadi para ulama ussalaf mereka menilai seseorang itu berdasarkan temannya. Dan itu bagian dari anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil seseorang itu dia akan sama dengan agama temen temennya akan sama dengan keyakinan temennya maka hendaknya salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat dengan siapa dia berteman kalau dengan orang jahat ya tidak lama dia akan menjadi jahat tuh. akan menyatu maka para ulama salaf ketika mereka melihat makar ahlul bid'ah pada masanya yang selalu menyembunyikan bid'ah. Kadang-kadang di antara mereka ini ada yang kalau bertemu dengan seorang ahlu sunnah, uh nampak seperti ahlu sunnah. Nampak seperti ahlu sunnah. Dia tidak menampakkan bid'ahnya. Pernah ada seorang dari Jamaah Tablik datang ke rumah. Dia orang Saudi. Nah, istilah orang tablik datang untuk melakukan khususi. Ya, ingin datangnya orang-orang khusus mungkin bisa didakwahi ini. Mungkin saya termasuk orang yang di yang dikhususi. Datang. Pertama kali dia melihat pondok ini. Kalimat yang pertama, kalimat pembuka yang dia sampaikan, dia mengatakan, "Wah, saya kagum melihat pondok. Masya Allah, anak-anak kecil masih kecil sudah berhijab. Masih kecil sudah berhijab, mereka menutup aurat." Anak bilang, "Antum tahu?" Ya, bahasa Arab tentu. Dialognya bahasa Arab. Antum tahu enggak pengaruh yang terlihat ini, kebaikan yang nampak ini, ini pengaruh dari ilmu siapa cuma? Bukan dari ilmunya Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Pendiri Jamaat Tabligh. Ini dari ilmunya Sheikh bin Baz. Dari ilmunya Sheikh Al-Albani. Dari ilmunya Sheikh Nuthaymin. Mereka tidak pernah khuruj seperti antum. Tapi ilmunya sampai ke sini. Mereka tidak pernah datang ke sini. Tapi ilmunya sampai ke sini. Nah, dia menampakkan ingin menampakkan bahwa dia juga belajar kitab-kitab salaf. Karena dia berasal dari Riyadh. Dia mengatakan, "Oh, saya juga belajar kepada Syekh Ahlus Oh, siapa itu? Syekh Shalal Fauzan. Oh, Masya Allah. Shalal Fauzan. Antum belajar apa? Ya belajar usulul thalatha, al-qidah al-wasitiyah dan seterusnya. Saya mengatakan kamu menganggap ini ilmu ini hak. Apa yang kamu pelajari dari Syekh Fauzan itu hak? Iya, hak. Sampaikan. Sampaikan ke teman-temanmu ini. Orang-orang Balikpapan dari jemaat Tablik yang datang bersamanya di situ. Sampaikan ke mereka ini. Ya. Antum bisa nggak nyampaikan ke mereka? Insya Allah katanya. Insya Allah. Nah, bilang antum tidak akan bisa menyampaikan karena mereka itu sudah punya prinsip. Prinsip 20 itu dari dulu sampai sekarang nggak bisa dirubah. Enam karakteristik yang mereka sebut sebagai karakteristik sahabat dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Tidak mau menerima kritikan. Kenapa? Salah satu prinsip utama mereka adalah tidak boleh menyinggung sama sekali perkara khilafiyah tidak boleh disinggung sama sekali. Ya. Jadi kalau ditegur ini bid'ah, oh jangan. Tidak bisa itu. Bertentangan dengan prinsip. Ya. Jadi kalau kamu mengajarkan alusulus dalasa, aqidah wasitiyah, itu membantah keyakinan mereka, prinsip mereka. Nah, walhasil dia ingin menampakkan bahwa dia juga belajar salafi. Nah, kadang-kadang orang itu seperti ini. Sehingga para ulama usalaf menilai seseorang ketika mereka suka menyembunyikan bid'ahnya, tidak menampakkan bid'ahnya, maka dinilai dengan pertemanannya, dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia akrab. Kalau dia akrab dengan tokoh khawarij, gak lama itu, jadi khawarij itu. Itu mesti khawarij. Meskipun secara zahir menampakkan seolah-olah ahli sunnah. Ada seorang ya, kalau ngisi pengajian ngajarkan kitab tauhid, ngajarkan usul thalatha. Baik. Lihat, temannya dengan siapa? Akrabnya dengan siapa? Oh, sering hubungannya akrab dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Khawarij berarti ini orang. Khawarij ini orang apa dari Al-Qaeda atau dari ISIS atau dari siapa saja. Ini mesti khawarij. Ya. Jadi dilihat dari persahabatannya. Makanya kata Al-Auza'i rahimahullah, siapa yang menyembunyikan bid'ahnya dari kami, tidak akan tersamarkan oleh kami persahabatannya, pertemanannya. Maka dijelaskan oleh Syekh riwayat ini hada wadih ini jelas kata beliau yakni idza kana yatasattar bil bid'ah yaitu apabila seseorang itu menyembunyikan bid'ahnya dia tidak ingin menampakkan ya. fa inna ulfatahu ay annas alladhina ya'lafuhum wa yamilu ilaihim yatabayyanu lana minhum annahu minal mubtadi'ah maka sesungguhnya persahabatannya, keakrabannya dengan manusia yang dia akrab bersama mereka, condong kepada mereka, maka akan jelas bagi kita dari persahabatan tersebut bahwa dia dari kalangan ahlul bidah. Idza kana ya'lafu al-mubtadi'in wa yamilu ila al-mubtadi'in yatabayyanu min hadha annahu mubtadi'. Apabila dia bersahabat dengan ahlul bid'ah, condong kepada para ahlul bid'ah, maka nampak bahwa dia dari kalangan ahlul bidah. Ini manhajus salaf. Ada yang marah mengatakan bahwa ini bagian dari jama'ah tahdzir Al-Auza'i dari jama'ah tahdzir karena beliau cukup melihat ini orang berjalan dengan siapa, bersahabat dengan siapa. Beliau menghukumi kalau dia berjalan dengan ahlul bidah berarti dari ahlul bidah. Kecuali kalau dia jahil. Oleh karena itu diriwayatkan dari Imam Ahmad ketika ada seorang berjalan dengan ahlul bid'ah, apa sikap kita? Kata beliau, beritahu dulu dia. Sampaikan kepadanya bahwa orang itu berbahaya. Orang itu pemikirannya demikian. Kalau dia tidak mendengar atau sudah disampaikan, tapi dia tetap berjalan bersamanya, kata Imam Ahmad, fa'alhiquh bihi, berarti hukumnya sama dengan orang itu hukumi sama dengan orang itu berarti Imam Ahmad dari jamaah tahdir karena beliau menyikapi seorang berjalan dengan ahlul bid'ah setelah diperingatkan, setelah dinasihatkan, maka beliau menghukumi sama. Lalu penuntut ilmu ini bertanya kepada Syekh. Ya Syekh, pertanyaan, soal. هل يفهم من هذا الأثر أن الشخص إذا لم تعرف حاله ولا يدرى عن مذهبه وكان جلساؤه وخلطته أهل الأهواء والبدع فإنه يحكم عليه بالبدع وينسب إليهم Apakah difahami dari riwayat ini bahwa seseorang apabila orang ini tidak diketahui keadaannya dan tidak diketahui apa pemahamannya tapi teman-teman duduknya teman-teman pergaulannya dari ahlul hawa, para pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Apakah boleh orang ini dihukumi bahwa dia pun dari kalangan ahlul bid'ah dan dinisbatkan kepada mereka? Kata Syekh, "Na'am hadha huwa." Memang demikian keadaannya. Memang demikian. Qalu madkhaluhu wa suhbatuhu wa ilafuhu minan nas hadhihi tubayyin Masuknya bersama siapa dia, persahabatannya dengan siapa, keakrabannya dengan siapa dan manusia. Maka ini menjelaskan, menyingkap sesuatu yang tersembunyi. ini madkhalahu yang dimaksud masuknya bersama siapa? Idza dakhala 'inda unasin min ahli bid'ah urifa annahu mubtadi'. Apabila dia masuk bertemu dengan ahlul bid'ah maka diketahui bahwa dia adalah bagian dari ahli bid'ah. Walamma sami ahlul hadith bi anna rajulan mimman yunsabu ilal hadith annahu qadib. Ketika ada para ulamaul hadith mereka mendengarkan ada seseorang yang dinisbahkan sebagai ahlul hadith orang ini datang. Fama yadrun hal huwa sahihul aqidah wal madhab atau annahu mubtadi'. Para ul hadis tidak mengetahui orang ini akidahnya benar apa enggak madhabnya benar apa enggak atau dia mungkin dari ahlul bid'ah faqala ahadul masyayikh fi zamanihim maka salah seorang masyayikh mengatakan di zaman mereka unzuru ala man yaqdim wa man ya'laf wa man yusahib kalau engkau ingin mengetahui orang itu perhatikan dia dia datangnya ke siapa datangnya ke siapa bersahabat dengan siapa berteman dan akrab dengan siapa. Dari situ akan ketahuan. Au kalaman nahwa atau perkataan yang semisal ini dari para ulama ustalaf Fatabayyana ba'da dhalik bi annahu qadima 'ala al-mubtadi'ah wa sahabahu. Maka jelas setelah orang ini datang yang dia menampakkan seperti ahlul hadis ketika dia datang ternyata datangnya kepada ahlul bid'ah duduk bersama ahlul bid'ah bersahabat dengan ahlul bid'ah berarti dia bagian dari mereka Lalu penuntut ilmu ini bertanya lagi. Al-Asarul Salif, riwayat yang ketiga. Lama qadima Sufyan al-Thawri al-Basrah, ja'ala yanzur ila amri al-Rabi' ya'ni Ibn Subayh. Wa qadarihi inda nas. Ketika Sufyan al-Thawri datang ke Basrah, maka dia pun memperhatikan tentang kondisi seorang yang bernama Ar-Rabi' ibn Subayh Ar-Rabi' ibn Subayh wa qadarnya indan nas dan beliau ingin mengetahui kedudukan dia di kalangan manusia tentang siapa dia ini Rabi' ibn Subayh sa'ala ayyashain madhabahu maka Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada kaum muslimin ya, tentang madhab orang ini apa madhab, apa prinsip dari orang ini? Apa pandangan orang ini? Yang bernama Rabi' bin Subaih. Qalu, maka kaum Muslim menjawab, "Ma habuhu illa sunnah." Yang kita ketahui madhabnya itu sunnah. Coba lihat ini kaum muslimin. Sufyan Athari bertanya kepada mereka, apa yang mereka saksikan secara terakhir bahwa dia mengamalkan sunnah. Dia mendakwahkan sunnah yakni secara zahir dia ahlu sunnah maka Sufyan ats bertanya man bitanatuhu siapa teman-temannya siapa teman-temannya kalau ahlul qadar ya dia berteman dengan ahlul qadar orang-orang mengingkari takdir para pengingkar takdir itu temannya di sini kata Sufyan ats idan huwa qadari berarti dia qadari bukan ahlus sunnah tapi dia dari Qadariyah. Dari mana Sufyan Athar menghukumi? Hah? Dari persahabatan. Zohirnya, dia seolah-olah mendakwakan ahlus sunnah. Seolah-olah dia mengamalkan sunnah. Silahkan amalkan ini di zaman kita coba. Berapa banyak orang yang menampakkan seolah-olah ahlus sunnah. Ketika ditanya tentang ulama, dia menyebutkan ulama sunnah. Dan ini betul-betul menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Seperti kaum khawarij misalnya. Imam Samudra dalam bukunya kami melawan teroris. Ketika disebut ulamanya, disebut semua. Ulama sunnah. Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Nuzaimin, Syekh Muqbil bin Hadal Wadi'i, Syekh fulan, fulan, fulan. Disebutkan ulama sunnah. Dan dia mengaku sebagai salafi. Fitnah. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Hanya saja dia akhirnya membedakan. Tapi dalam urusan jihad, ah, ada ulama khusus. Adapun ulama-ulama ini Al-Albani, Bin Baz, Uthaymin dan yang lainnya ini ulama fikih tanya tentang masalah masalah tahara, masalah solat, ya ke mereka. Tapi urusan jihad jangan ke mereka. Mereka tidak memahami fikul Tanya Tanyanya kepada ahlu tugur katanya. Orang-orang yang dari kalangan ulama yang terjun langsung ke medan jihad. Yang dimaksudkan siapa? Ini tokoh-tokoh sururiyah. Tokoh-tokoh ikhwan muslimin. Salman al-Audah. Safar al-Hawali. Dan yang semisal mereka. Itu dianggap ulama dalam urusan jihad. Tidak ingin mendengarkan nasihat para ulama ini. Yang menasihati mereka dalam perkara jihad. Sehingga yang terjadi apa? Kerusakan. Penghancuran. Dengan mengatasnamakan jihad. Melakukan pengoboman bunuh diri dengan mengatasnamakan jihad. Mati syahid. Membunuh kaum muslimin. Membunuh orang-orang mereka tidak memahami mengapa mereka dibunuh. Dengan alasan mereka adalah para tawud melakukan perlawanan kepada mereka adalah bagian dari jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini, ini fitnah. Akhirnya tidak sedikit orang menyangka bahwa yang namanya salafi itu identik dengan terorisme. Fitnah. Meskipun ada juga yang membagi-bagi. Salafi itu tidak satu macam. Yang teroris itu adalah salafi jihadi. Salafi jihadi, salafi haraki disebut salafi juga padahal mereka bukan dari salafiyah sama sekali salaf itu penisbatan yang mulia nisbah kepada salaf nisbah kepada para sahabat para tabi'in atba'ut tabi'in yang mereka berjalan di atas prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun cara-cara teror yang dilakukan oleh kaum khawarij itu bukan prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini faedah yang sangat bermanfaat dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ketika melihat seorang zahirnya sunnah seakan-akan mengajarkan sunnah. Lihat dengan siapa dia bersahabat. Kalau bersahabatnya dengan sururiyun ya sururilah dia. Kalau bersahabatnya dengan ikhwan muslimin ya berarti ikhwan. Kalau bersama dengan jamaah tablik berarti tablighi. Begitulah para ulama menyikapi. Ketika disampaikan riwayat ini kepada Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau tertawa. Di kaset itu beliau tertawa. Lalu beliau mengatakan, "Madama bitanatuhu ahlal qadar fa huwa qadari." Naam. Selama teman-teman dekatnya itu adalah dari kelompok qadari, ya berarti dia qadari. Berarti dia qadari. Kata penuntut ilmu ini, "Na'am ya Syekh." Syekh, "Fahal yufham min hadzal athar anna asy-syakhsa idza kana yudhhiru as-sunnah wa yad'i al-intisaba ilaiha wa julasa'uhu ahlul bid'ah wal ahwa fa innahu yunsabu ilaihim bi mujarradi mujalasatihi lahum?" Apakah difahami dari riwayat ini bahwa seseorang ketika dia menampakkan diri seolah-olah ahlu sunnah dan mengaku menisbatkan diri kepada ahlu sunnah sementara teman-teman duduknya dari ah, ahlul bid'ah wal ahwa apakah boleh dia dinisbatkan kepada mereka kepada ahlul bid'ah sekedar duduk dan akrabnya dia dengan mereka kata Syekh na'am iya memang demikian keadaan Lalu beliau bertanya lagi sambil menyebutkan asar yang keempat. Qala Muhammad bin Ubaid Al-Ghallabi. Berkata Muhammad bin Ubaid Al-Ghallabi, "Yatakatamu ahlul ahwa kulla syai'in illa taaluf wa suhbah Para pengikut hawa nafsu itu mereka saling menyembunyikan. Saling menyimpan, tidak menampakkan, saling menyembunyikan segala sesuatu yang ada pada mereka kecuali satu yang mereka tidak bisa menyembunyikannya at-ta'aluf was-suhbah keakraban dan persahabatan itu enggak bisa disembunyikan oleh mereka mereka bisa saja menyembunyikan keyakinan mereka kecintaan kepada tokoh-tokoh ikhwan muslimin mereka bisa sembunyikan kagum kepada Tokoh-tokoh dari ahlu bid'ah. Mereka bisa menyembunyikan. Tapi persahabatan tidak bisa. Nampak. Terlihat. Maka Syekh mengatakan. Hada yubayin alaih. Ini menjelaskan. Hada yadhar minhum. Ini semakin nampak. Dengan persahabatan dan keakraban. Maka ini ma'asyara alaikum warahmatullahi yang kita bacakan dari Eh, dialog ini masih cukup panjang insyaallah di lain waktu mungkin kita lanjutkan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian wallahu taala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh